Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih E, eh, kemarin tentang had al-qazaf. Eh, Sekarang bima yasbutu haddul qazaf. Dengan apa had qazaf itu terbukti? Al-haddu yasbutu bi ahadi amrayni. Had itu terbukti dengan salah satu dari dua hal. Maksudnya terbukti secara eh, keterbuktian syar'i di dunia ini sehingga uh, had nanti di, diterapkan kepada orangnya. Yang pertama, iqrarul qazif uh, nafsihi. Pengakuan si penuduh itu sendiri. Dia ngaku, emang saya menuduh si bulan berzina. Berarti kan mengaku. Terus ketika dia tidak bisa mendatangkan apa uh, saksi, terus si apa uh, si yang dituduh juga tidak mengaku, kan kena. Dan dia ngaku, dia menuduh. Itu pengakuan. Yang kedua, au bi syahadati rajulaini adlaini atau dengan kesaksian dua uh, muslim laki-laki yang adil. Dua orang kan tidak cukup satu atau satu dengan dua, dua perempuan juga tidak cukup. Tapi harus dua laki-laki muslim yang adil. Itu eh, apa pembuktian syar'i. Kemudian uqubatul qazif ad-dunyawiyah. Eh, hukuman hukuman di dunia bagi orang yang menuduh berzina. Hukumannya ada dua, ada eh, madiyah, ada ukubah ada biaya, ada sanksi yang sifatnya apa? E, madi E, apa? fisik gitu kan. Kalau dia menuduh orang wanita ya atau laki-laki yang baik-baik berzina dan dia tidak bisa bisa eh, tidak bisa mendatangkan saksi empat orang laki-laki yang adil, maka dia terkena pertama ukubah madiyah yaitu 80 deraan. Terus ukubah e, adabiyah sanksi yang sifatnya eh, apa eh, penjeraan yang lainnya sifatnya kaitan dengan sosial satu status apa satu sosial itu apa dia dihukumi sebagai orang fasik dia tidak diterima saksi kesaksiannya selamanya jadi kesaksiannya eh, tidak diterima dan dia diponis sebagai orang fasik Nah, dua hukuman ini, yaitu ukubah madiyah dan ukubah adabiyah disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إلا الذين تابوا من بعد wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka jilidlah, deraklah mereka sebanyak 80 deraan dan jangan kalian menerima kesaksian mereka selama-lamanya dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik kecuali orang-orang yang tobat dari setelah itu dan melakukan perbaikan maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah mengatakan fajriduhum sama nina jadah ukubah madiah Terus ukubah adabiahnya wala takbalu lahum syahadatan abara Jangan diterima kesaksiannya selamanya. Terus wa ika umul fasikun. Mereka orang fasik. Ini apa? E, disepakati oleh para ulama sanksi ini e, bila si orang yang menuduh berzina itu tidak tobat. Kalau tidak tobat, kesaksiannya tidak diterima selamanya. Dan dia diponis sebagai orang fasik. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya dia tobat di dunia? Nah, ini bahasan berikutnya. Ada dua masalah yang dipersisikan oleh para ulama. Pertama, hal uqubatul abdi mislu uqubatil hurri amla. Apakah uh, hukuman bagi hamba sahaya itu sama seperti hukuman bagi orang merdeka. Merdeka orang merdeka berapa? 80 deraan kan? Uh, di sini yang uh, masalah ini uh, apakah uh, hukuman bagi hamba sahaya itu sama dengan orang merdeka atau tidak? Di sini annahu idza qadzafa al-'abdu al-hurra al-muhsan al abdu al hurra al muhsan wajib alaihil haddu walakin hal hadduhu mislu haddil hurri aw ala nisfi minhu bila hamba hamba saya menuduh orang e, merdeka yang baik-baik berzina maka wajib dihad akan tapi apakah hadnya itu sama dengan orang merdeka atau separohnya separohnya berarti 40 kan dalam hal ini tidak ada dalil secara khusus. ada dalil secara khusus kalau hamba saya menuduh apa orang merdeka. Yang ada juga sebaliknya. Orang merdeka atau tuan menuduh hamba saya berzina itu ada. Tapi kalau hamba saya menuduh orang yang merdeka yang baik-baik berzina itu tidak ada dalam e, Al-Quran dan As-Sunnah hukumannya secara sore. Oleh sebab itu para ulama berselisih pendapat tentang hal itu. Dimana mana mayoritas ulama berpendapat bahwa e, hamba sahaya bila telah terbukti dia itu melakukan apa kozab menuduh berzina orang e, merdeka yang baik-baik maka sanksinya itu arbauna jaladah 40 jadi dan berarti separuh apa orang merdeka Kenapa? Li'annahu haddun yantasifu birriqi mislu hadisina dikarenakan dia itu adalah had yang menjadi e, apa e, di paro apa di paro ya di apa dijadikan setengah dengan sebab dia hamba sahaya sebagaimana dalam zina hamba sahaya apa delaannya apa separo kan setengah Allah mengatakan fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab bila mereka wanita-wanita budak itu melakukan perbuatan zina, maka atas mereka separuh apa eh, hukuman yang diterapkan kepada wanita-wanita merdeka. Dikiaskan kepada eh, apa dalam kozab, ya, dalam zina itu budak diparo berarti dalam kozab juga diparo itu pendapat mayoritas para ulama. Makanya di sini uh, Imam Malik mengatakan Abu Zanad berkata, saya bertanya kepada Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah tentang hal itu. Maka Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah mengatakan, Adraktu Umar ibn Khattab wa Utsman ibn Affan wal khulafa'a wa hul wa halum majarra fama ra'aitu ahadan minhum jalada 'abdan fi fariyatin aksara min arba'in saya mendapatkan Umar, Utsman dan para khalifah sesudahnya. Uh, saya tidak apa uh, tidak melihat mereka apa meng, uh, mendera hamba saya karena sebab menurut berzina lebih dari 40. Berarti cuma 40. Di sini Eh, Ibnu Mas'ud, Az-Zuhri, Umar Ibnu eh, Ibnu, Abdul Aziz, Qabisah, juga Imam Auza'i, juga Ibnu Hazm berpendapat bahwa uh, hamba sahaya yang menuduh laki orang yang baik-baik yang merdeka berzina, maka si hamba sahaya ini sama dengan orang merdeka 80 deraan. Dikarenakan ia adalah had yang wajib karena hak manusia dikarenakan e, perbuatan tindak kejahatannya ini terhadap kehormatan seseorang. Sedangkan yang namanya jinayah, ya, tindak aniaya tidak berbeda dengan sebab dia sebagai hamba saya atau dengan sebab dia orang merdeka. Dan di sini pendapat yang lebih roji adalah pendapat yang mengatakan bahwa hamba saya uh, hal sanksinya adalah separoh sanksi orang merdeka. Makanya Imam Ibn Munzir mengatakan waladhi alaihi al-amsar al-qaul al-awwal wa bihi aqul yang dianut oleh eh, ulama-ulama uh, atau kaum muslimin di berbagai berbagai belahan dunia Islam dulu itu kan adalah pendapat pertama. Itu apa? itu yang saya anut kata ibu Al-Munzir. Itu masalah pertama di hamba saya ketika mengkozab dia separo uh, eh, dari uh, eh, kozab uh, eh, had kozab yang diterapkan kepada orang mereka. Kemudian masalah berikutnya adalah kalau orang yang tadi mengkozab itu tobat kan tadi kalau tidak tobat apa dia eh, apa tidak terima kesaksiannya terus dia ponis apa fasik selain dia dapat deraan itu. Nah sekarang kalau dia tobat, ya tobat. Apakah tobatnya ini menghapuskan sang e, apa status semua? Kan tadi sebutan e, eh, ukubah adabiyahnya apa? Adalah dia diponis fasik, tidak diterima kesaksiannya. Nah sekarang kalau seandainya dia tobat, apakah dia menjadi adil lagi sehingga kesaksiannya diterima atau tidak? Di sini ada dua pendapat eh, para ulama. Eh, pendapat pertama mengatakan eh, kesaksian orang yang telah tobat dari konsep itu adalah diterima bila tobatnya tobat yang nasuh, tobat yang sebenarnya. Ini pendapat Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Lais, atau Sufyan Ibn Uyainah, Syabi, Al-Qasim, Salim, dan Az-Zuhri. Jadi e, mereka mengatakan bahwa kalau tobatnya benar-benar maka diterima. Dan berarti pengucurian dari firman Allah tadi kan ilal ladzina tabu wa aslahu faula eh, ilal ladzina tabu wa aslahu fa inna ilal ladzina tabu wa dzalika wa aslahu fa ghafurur rahim. Ini pengecualian ini kembali kepada semua. Kan tadi wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Pengecualian illal ladzina tabu ini kembali kepada dua hal, kepada semuanya. Tadi tidak diterima kesaksiannya dan vonis fasik. Berarti sah tobat diterima lagi kesaksiannya dan ponis fasiknya jadi jadi hilang. Itu pendapat uh, yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah e, bahwa kesaksiannya tidak diterima, tapi ponis fasiknya lenyap. Ponis fasiknya lenyap, tapi tetap kesaksiannya tidak diterima. Ini pendapat mazhab Hanafi, Al-Auza'i, al sawri Al-Hasan, Sa'id, ibnu ibn Musayyab, Shuraih Ibrahim An-Nakhai, Sa'id ibnu Jubair. Jadi mereka mengatakan bahwa e, yang diangkat itu hanya fonis fasiknya, tapi kesaksiannya tetap tidak diterima. Apa yang menjadikan mereka berselisih pendapat itu? Padahal ayatnya kan jelasnya. Yang menjadikan mereka berselisih pendapat itu adalah Tadi wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladziina tabu wa asmin ba'da dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, di sini illa istisna kan? Apakah pengecualian ini kembali kepada semua atau kepada yang akhir saja? kalau ulam tadi jumur ulama ketika mereka yang mengatakan bahwa kesaksiannya diterima lagi mengatakan bahwa ilah ini pengecual ini kembali kepada semua. Jadi taubat itu membuat dia kesaksiannya diterima lagi. Ponis wasik jadi hilang. Itu ulama tadi jumur ulama. Nah kalau tadi mazhab Hanafi yang mengatakan tidak terima kesaksiannya mengatakan bahwa ilah di sini pengecualian di sini kembali kepada apa e, mustasna minhu yang apa yang terdekat itu apa wa ulaika humul fasiqun kalau yang wala taqbalu lahum syahadatan abada itu tidak terkena pengecualian ini itu sebabnya Jadi ulama yang mengatakan bahwa pengecualian ini kembali kepada dua hal, berarti kesaksiannya diterima lagi dan ponis fasik pun jadi hilang. Tapi ulama yang mengatakan bahwa pengecualian ini atau istisna ini kembali yang kepada yang terdekat saja, itu berarti yang wa, wa ulaikumul fasikun berarti ke situ saja. Berarti yang sebelumnya tidak tidak terkena wala taqbalu lahum syahadatan abada. Berarti tetap tidak terima kesaksiannya, cuma ponis fasiknya sudah sudah hilang. Gitu. Dan pendapat yang roji adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa kalau tobatnya tobat nasuha, bahwa kesaksiannya diterima lagi dan ponis fasik pun menjadi lenyap. Kemudian tik tikraru al qazbi li syakhsin wahidin. Eh, mengulang-ulang kozab kepada seorang satu orang. Katakan, dia itu berzina. Dia itu berzina. Nanti e, nanti berapa jam berikutnya ngomong lagi dia berzina atau kamu berzina. Jadi berapa kali di sini tikrar. Idza qadhafa al-qadhib syakhsan wahidan aksara min marrah fa'alaihi haddun wahidun Iza lam yakun qad hudda liwahidin minha fa in kana qad hudda liwahidin minha thumma ada ila al-qazfi hudda marratan saniyah fa in ada hudda maratan salisa wa hakaza yuhaddu kulli qazbin kalau si orang yang menuduh berzina ini dia belum apa belum dikozab eh, belum apa belum dihad ketika menyebutkan apa berulang-ulang itu belum dihad, berarti cukup sekali. Tapi kalau seandainya sekarang uh, menuduh zina, terus dihad, terus besok nuduh lagi, dihad lagi, terus besoknya nuduh lagi, dihad lagi begitu. Tapi kalau seandainya berapa kali nuduhnya terus belum dihad, pas dihad kena cuma sekali aja. Maksudnya sekali hadan yaitu 80 deraan itu. Itu kalau orangnya satu tapi berulang-ulang. Nah sekarang kalau yang dituduhnya banyak. Kelompok orang banyak dituduh dasar para pezina. Kan gitu kan. Atau kamu pezina, kamu pezina, kamu pezina. Gitu kan gitu. Banyak orangnya. Bagaimana? Di sini eh, ada beberapa pendapat. Yang pertama. Mazhabul qailin bi annahu yuhaddu haddan wahidan. Bahwa dia dihad sama sekali aja itu mazhab eh, Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad, dan As-Sauri. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa setiap apa dengan setiap satu orang dia kena satu had. Berarti kalau eh, lima orang yang dia tuduhnya apa? Berarti kali puluh Berapa berarti? 400. 400 apa? Berat. Bisa sampai apa? Ya, Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah e, mereka membedakan kalau seandainya menuduhnya dengan satu kalimat dasar para pezina kan satu kalimat ya ya zuna itu kan maka itu apa dihadnya apa e, sekali apa mau satu satu kali hmm. had tapi kalau seandainya mengatakan Hei pezina, hei pezina, hei pezina, kan? Kepada setiap orangnya itu. Maka ini apa? Bagi setiap orang itu kozab. Berarti kalau tadi kalau lima orang, lima kozab. Berarti lima kozab, lima had. Berarti dari delapan puluh yang empat ratus dan. Nah, ini pendapat yang yang paling kuat. Kan kalau kalau disebut para pezina itu kan, mungkin kan tidak merata kan mungkin karena e, e, apa kadang tidak disebut tidak maksud kepada semuanya itu kan iya tapi yang jelas ada di situ yang dituduh gitu kan tapi ketika disebutkan kamu kamu kamu itu kan itu jelas kan makanya kalau tadi kalimatnya satu kalimat maka satu kali had tapi kalau dengan kepada setiap orang masing-masing tuduhan disematkan maka setiap masing-masing itu kozak Berarti kalau sepuluh orang iya, kali puluh ya 800. ratus kali nunggu sambut dulu tapi lagi. <laughs> Mungkin eh, apa nunggu nunggu dia apa? nunggu Sembuh. Kemudian halil haddu hakun min hukukillahi au min hukukil adamiyin. Apakah had ini termasuk hak Allah atau hak manusia? Abu Hanifah berpendapat bahwa had ini hak dari sekian hak Allah Subhanahu wa taala. Wa yatarattabu ala kaunihi haqqan min huquqillah annahu idza al hakim wajaba alaihi iqamatuhu. Maksudnya had had kozab ini kalau had e, pencurian, had apa e, perzinahan itu murni hak Allah. Tapi kalau had kozab, ulama berselisih pendapat. Apakah itu hak manusia atau hak Allah? Kayak kisah kan hak manusia ya. Ya, kalau mencuri hak Allah. Kalau kisah walaupun sudah sampai hakim, terus orang memaafkannya, nggak dikisah kan? Tapi kalau pencurian, terus orang yang dicuri memaafkan, atau tetap nah, dipotong tangan kenapa hak Allah tidak gugur kayak orang murtad itu kan yang kaitan dengan eh, ridah mughalazah itu kan walaupun dia tobat apa tetap dibunuh karena hak hak Allah kalau seandainya itu hak apa hak eh, hak apa namanya hak uh, hak Allah maka kalau sudah sampai kepada hakim wajib di, ditegakkan walaupun si orang yang dituduh berzina itu tidak menuntut ini ada orang yang dituduh berzina dia tidak lapor tapi ada orang yang tahu bahwa menuduh berzina terus si pulan ini dilaporkan oleh orang-orang kepada hakim. Nah, ini panggil sama hakim. Kan berarti sampai urusan kepada hakim. Si yang dituduh zina tidak mengadu. Nah, kalau ulama mengatakan bahwa qazab ini hak Allah, maka dengan sampai kepada hakim, walaupun yang dituduh tidak menuntut atau bahkan memaafkan, tetap harus apa? Dihad. Itu hak Allah. Dalam pencurian juga nanti akan ada bahwa ketika orang yang dicuri memaafkan, tetap harus di dipotong tangan kalau sudah sampai kepada hakim. Itu kaitan dengan apa hukum uh, hukum di dunianya harus ditegakkan. Tapi kalau istilahnya dia tobat kepada Allah, ya antara dia dengan Allah, tobatnya di, diterima. Jadi tidak tidak gugur dengan pemaafan si si si korban penuduhan tersebut. Terus juga eh, bahwa yang apa eh, had kozab itu kalau si hamba saya yang melakukannya menjadi separoh itu kan. Nah, kalau kalau dalam kisah kan tidak. Ya. Sekarang orang oh, hamba saya membunuh orang merdeka. Tetap kan? Dibunuh kalau soalnya nggak nggak nggak sampai kisah apa bayar? Diatnya kan penuh itu kan. Kemudian sukutul had. Gugurnya had qazaf. Wa yaskutu haddul qazfi il qazif bi arba'ati syuhada. Uh, had qazaf ini gugur bila orang yang menuduh berzina itu bisa mendatangkan empat orang saksi. Dikarenakan para saksi ini menafikan dari dari orangnya sifat telah menuduh berzina itu. Berarti kalau ada empat saksi berarti bukan menuduh lagi, tapi memang e, fakta itu kan. Bisa membuktikan. Sehingga e, orang yang dituduhnya itulah yang dikena e, had, had zina itu. Itu kalau dia bisa mendatangkan orang saksi, maka gugur had kozab dan yang dituduh berzina dia harus kena uh, had zina. Itu pertama. Kedua, kalau yang dituduh itu, maunya si si yang menuduh tidak bisa bawa hadir saksi, tapi yang dituduh ngaku. Ngaku apa? Berzina. Maka apa? Yang menuduh lepas dari sematan, menuduh berzina, dia benar dan tidak kena sanksi deraan e, kozab dan orang yang berzina yang mengaku itu dia yang berhak untuk mendapatkan had zina. Kemudian wa idza qadzafatil mar'atu zawjaha fa innahu yuqamu 'alaihal had idza tawaffarat syurutuhu. Bila si istri, menuduh suaminya berzina, maka istri kena had qazaf. Di had bila syarat-syaratnya terpenuhi. Tapi sebaliknya, kalau suami yang menuduh istri berzina, kalau tidak bisa mendatangkan saksi dan kalau seandainya si istri mengaku kan dirajam ya. Kalau istri menolak meng, tidak mengaku si suami kan tidak uh, apa tidak kena had kozab tapi jatuh apa lian nanti saling melian. Jadi kalau istri menurut suami berzina maka dihad kozab tapi kalau suami menurut istri berzina, kalau tidak bisa mendatangkan saksi dan si istri tidak mengakui, maka e, si e, wajib untuk melakukan apa? li'an, mula'anah. Dan tidak dikenal had kozab. Karena li'an itu untuk untuk mengatasi e, kaitan dengan permasalahan tuduhan zina yang terjadi di dalam rumah tangga. Kita cukupkan.